Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Bagaimana paman? Salah kedugaanku. Jangan kau asal tuduh bocah kecil. Apa dasarmu mengatakan aku seorang perampok? Pakaianmu sangat bagus kelihatannya terbuat dari lurik yang dikerjakan dengan teliti. Kemudian batiknya juga bagus. Kau juga menggunakan sebuah timang yang pasti terbuat dari emas. Aku yakin tidak masuk akal jika seorang petani kecil hanya dengan sepetak sawah bisa membeli benda semahal itu. Kecuali jika kau merampok. Sabda Pandita Ratu Sebuah kisah penuh dilema Tragedi cinta anak manusia Perebutan tahta Mabuk harta dan duniawi Serta silaunya kehormatan di mana keangkara murkaan Lela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Aron, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Apakah cita-citamu itu, Kenoma? Aku ingin mengubah nasibku. Aku bosan dengan kehidupanku selama ini yang terlunta-lunta, akrab dalam pelukan kemelaratan Kadangkala aku berangan-angan, aku adalah seorang istri dari Patih. Bahkan lebih gila lagi, aku berangan-angan, andai kata aku adalah seorang permaisuri, maka akan terhapus semua masa silamku. Terhapus lenyap, tidak bersisa semua kenangan buruk yang kumiliki. Itulah cita cita aku Kakang Ken Arok. Bagaimana dengan kau, Kakang? Aku ingin menjadi seorang raja. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka, Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase, Ibing Arifin, dengan sutradara, Dian Pertiwi. Pandita Ratu kali ini dalam episode ke-18 dengan judul Panembahan Rupayana. Dalam seri ke-539 ini, dengan para pemain, Norman sebagai Badrawati, Mendalobi sebagai lare Angon, Hari Akik sebagai putut gajah wengkang, Susi sebagai emban matesi, Aris sebagai ladram prawoto, Suryadin sebagai kesingkan Yoko, dan Asli Suhastra pengantar cerita saat ini saya sudah di lahan Bapak Ngadino, petani yang sukses karena potensi panennya di atas rata-rata. Pak Ngadino, padi Bapak kok bisa bagus begini Pak ya? Lihat, batangnya kuat, daunnya hijau, dan bulirnya penuh. Apa Pak rahasianya? <laughs> Iya tentu saja dengan kerja keras serta mengerti cara menjaga potensi tanaman. Contohnya dengan mengendalikan hama sundep dan belu. Wah! Seperti yang Mbak lihat sendiri, dengan dosis 500 ml per hektar per satu kali aplikasi, lakukan dua kali aplikasi dalam satu musim tanam. Padi saya bebas penggerek, tumbuh sehat, daunnya hijau, bulirnya mantap. Memang hebat. Itu tadi kisah inspiratif Bapak Ngadino, petani pengguna Prevator. Ah, itu baru petani maju. Ah. Prevator, hasil sempurna, inspirasi bagi semua. Semangat musik Indonesia. Indrawati dan Lare Angon yang tengah mengelilingi pasar kaget ketika bertemu dengan Putut Gajah Wongker di pasar itu. Putut Gajah Wongker yang mendapat perintah dari Panembahan Dwipayana untuk menyelamatkan Anusapati jika berada di dalam bahaya itu, mengajak Badrawati dan Lare Angon keluar dari pasar. Putut Gajah Wongker menceritakan bahwa dia sedang memperhatikan gerak-gerik seorang empan yang mengabdi pada Ken Umang. yang biru kah yang Kiai maksud? Iya, benar anak Ger Badrawati. Bagaimana kalau aku yang mengawasi gerak-geriknya Kiai? Aku masih anak-anak, tentunya tidak begitu menarik perhatian. Oh <laughs> iya, silakan Nak Ger. Serahkan pekerjaan itu kepada aku Kiai. Aku jamin aku akan berhasil mendengarkan dan mengetahui apa yang mereka perbincangkan. Uh, eh, silahkan Kiai dan Paman Lare Angon untuk menunggu. Mungkin dengan mengelilingi pasar ini. Ya, baik Nander. Dengan tidak menarik perhatian sama sekali, Badrawati yang pada dasarnya adalah masih bocah itu menyelinap di antara keramaian orang-orang yang berada di pasar dan mengawasi seorang perempuan berselendang hijau yang sangat kelihatan sekali. Matanya menengok ke sana kemari mencari seseorang. Menarik sekali perkembangan yang terjadi di Singasari ini, Kiai. Benar, anak Mas Laryangon. Aku tidak habis mengerti. Perempuan yang bernama Ken Umang itu ternyata mampu melakukan hal-hal yang tidak terduga sama sekali. Apakah apa yang dilakukannya ini benar-benar sepengetahuan Baginda? Ya, bisa jadi begitu, Nak Mas. Akan tetapi mungkin pula Putri Ken Umang melakukan tindakan-tindakan sendiri yang tidak diketahui oleh suaminya. Perempuan itu berada dalam keadaan hamil, bukan? Ya, benar. Ah, sangat tidak patut orang yang dalam keadaan hamil sanggup melakukan hal-hal semacam itu. Benar, Nak Mas. Jika tidak melihat sendiri, rasanya memang sulit untuk mempercayainya. Lalu siapakah nama Senopati yang memberikan keterangan kepada Kiai itu? Namanya Senopati Diposari. Ah, akan aku ingat nama itu Kiai. Ya, siapa tahu. Nanti ketika kami berdua menghadap ke istana, aku akan bertemu dengannya. Berlutut Gajah wongker kemudian mengitari pasar seolah tanpa tujuan. Dalam pada itu, Badrawati terus mengikuti kemanapun perempuan berselendang biru itu melangkah. Hingga kemudian, apa yang dikatakan Gajah wongker menjadi kenyataan. dikatakan oleh Ki Gajawangkar. Ada seorang laki-laki yang memberi isyarat kepada perempuan itu. Laki itu menunjuk ke sebuah arah. Hmm, maksudnya, perempuan itu disuruh menemuinya di sana. Baik, aku akan menempatkan diri di dekat sana. Aku akan sambil berpura-pura menikmati makanan ini. Mereka tentu tidak akan mengira apapun Kau membuatku gelisah, Kakang Ladrang Prawoto. Kenapa, Nyai? Kukira kau tidak datang ke pasar, seperti yang kau sepakati. Aku harus berhati-hati, Nyai Matesi. Apa yang aku lakukan tadi adalah mengawasimu dari jarak jauh. Untuk melihat kemungkinan kau sedang diikuti oleh orang. Ah, apa iya? Tadi kulihat ada seorang laki-laki yang nampaknya mengikuti kemanapun kau pergi. Aku perhatikan terus apa yang dilakukannya. Dan kalau benar ia mengawasimu, maka aku putuskan untuk tidak menemuimu. Lalu? Mungkin ia sekedar tertarik kepada kecantikanmu, Nyai. Dan sekarang orang itu telah pergi. Baiklah, berita apa yang kau bawa untukku? Hmm? Kakang Ladrang Prawoto, Tuan Putri sudah tidak betah lagi, Kakang. Hmm, lalu? Tuan Putri bermaksud mengambil langkah lebih jauh, mendahului Baginda sendiri yang dinilai terlalu lamban. Itulah sebabnya Kakang Ladrang aku minta segera berbuat sesuatu. Baik. Aku kira hanya cara seperti yang pernah aku tawarkan dulu itulah yang bisa digunakan, Nyai. Tetapi bukankah Tuan Putri menitipkan sesuatu pada Nyai Matesi? Kakang Ladrang Prawoto, terlampau serakah. Ah, apa kau kira aku atau siapapun mau melakukan sesuatu tanpa upah? Ini kakang, hmm? terimalah. <laughs> Jumlah tiga kali lipat dari yang ada ini akan diberikan oleh Tuan Putri jika kakang berhasil melaksanakan tugas itu dengan sebaik-baiknya. <laughs> Jangan khawatir. Aku akan melakukan sebaik-baiknya. Orang yang pernah aku mintai tolong itu pasti akan melakukan dengan sebaik-baiknya. Setauku ia tidak pernah gagal, Nyai. Nah, Aku akan segera kembali, Kakang. Aku harus segera melaporkan kesedihan Kakang Ladrang Prawoto kepada Tuan Putri. Eh, tunggu dulu. Kenapa? Kau tidak mempunyai waktu untuk kunyai? Siang-siang seperti ini. Hmm. <laughs> <laughs> Masuk dan menyusuplah ke dalam istana. Uh. Kalau kau berani, aku akan melayani kehendakmu. Uh. <laughs> aku tidak berani. Jika prajurit-prajurit menangkapku karena aku nekat masuk ke dalam wilayah istana, maka habislah aku. <laughs> Sudah, kembalilah sananya. Jangan lupa, besok kau harus menemui aku di pasar ini juga Kakang Ladrang Prawoto. Iya, hmm, iya, iya. Ya. Eh, itu kan Dinda. Kok tambah langsing sekarang? Dulu oh, dia kan gemuk. Terus, ih, Bau badannya juga nggak sedap. Tapi kok... Sekarang dia tampak segar, wangi dan langsing. Itu dulu. Kalau sekarang saya mengkonsumsi teh manggata. Keluhan menstruasi, keputihan, haid yang tidak lancar, jadi hilang. Oh, teh manggata. Teh yang diolah secara higienis, tanpa bahan pengawet dan pewarna. Lihat, saya sekarang jadi langsing kan? Iya ya, jadi langsing. Bau badanmu juga harum. Dapat Dengarkan Temanggata di Radio Bintang Tenggara, Jalan Raya 88 Jajak Banyuwangi atau depan Polsek Gambiran. Dapatkan juga di Apotek Kasih Farma, Timur Lampu Merah Jajak, Toko Laila Blok Agung, Selatan Jembatan Blok Agung, Salon Sansan, Barat Terminal Lama Genteng, Toko Timbul Jaya Muncar, Apotek Dunia Sehat, depan Terminal Jajak. Agar terlihat segar, harum dan menawan, minum teh Manggata. Semangat musik Indonesia kala dirasa telah selesai apa yang menjadi urusannya, Ban yang bernama Matesih dan Ladrang Prawoto itu kemudian berpisah. Badrawati bergegas mengikuti orang yang bernama Ladrang Prawoto. cerita itu masih menjadi teka-teki, belum jelas, agar aku mengetahui apa yang dilakukannya. Orang itu harus aku ikuti. Dugaan Kiai benar. mbak yang bernama Matesi itu menemui seorang laki-laki bernama Ladrang Prawoto. Nyai Matesi itu memberikan uang sebagai panjar upah untuk apa yang akan dilakukan oleh Ladrang Prawoto. Dan apakah yang akan dilakukan oleh Ladrang Prawoto itu, Nak Ger? Itulah yang belum jelas, Kiai. Mereka tidak menyebut sama sekali. Mereka tidak menyebut nama istri kedua baginda. Kecuali hanya menyebut Tuan Putri begitu saja. Oh, bisa dipastikan. Tuan Putri yang dimaksud itu adalah Ken Umang. Dan apa yang mereka rencanakan itu nampaknya tidak sepengetahuan Baginda Kiai. Mereka menyebut-nyebut hal itu. Ah, benar. Uh, Tuan Putri Ken Umang nampaknya merasa jengkel dan tidak telaten. Untuk itu, istri kedua Baginda itu mengambil tindakan sendiri. Yang perlu diketahui sekarang adalah apa sebenarnya yang akan dilakukan oleh orang yang bernama Ladrang itu? Eh, benar, Paman. Dan nampaknya aku harus mengikuti orang itu. Mungkin rencana kita untuk menghadap Baginda harus berubah, Paman. Apa yang akan kau perbuat, Badrawati? Percayakan kepadaku. Aku akan mengikuti orang itu untuk melihat apa yang ia lakukan. Aku masih mempunyai kesempatan untuk menyusulnya. telah membawa uang di dalam kampil itu berjalan dan melewati gerbang selatan. Hadrang Prawoto beberapa kali menoleh ke belakang untuk melihat apakah ada orang yang mengikutinya atau tidak. Hadrang Prawoto melihat bocah kecil yang berjalan searah sambil mengunyah makanan. Namun bocah itu sama sekali tidak menarik perhatiannya. Ladrang Prawoto kemudian menyusuri sungai yang menuju ke bulak persawahan dan di sebuah bendungan kecil seseorang telah menunggu di sana. Bagaimana? Berhasilkah kau Ya, aku telah berhasil bertemu dengan emban penghubung itu. Ia memerintahkan kepada kita berdua untuk mengambil tindakan seperti yang kita rencanakan. Bagus. Kita menghadap pada Kibuyut dan biar Kibuyut yang menyelesaikannya. Bagi Kibuyut, untuk merampungkan soal seperti itu adalah soal yang kecil. Tidak perlu menunggu terlalu lama. Singasari akan dikagetkan oleh berita lelayu. Hmm. Pangeran Pati yang masih bayi itu layu sebelum mekar. Dan kita, meskipun tidak terlihat, kita akan menancapkan pengaruh kita melalui keberadaan istri Baginda itu. <laughs> Ayo kita pergi. Eh, tetapi Eh, hmm. lihat. Apa? Apa yang dilakukan bocah itu? di sini, Le. Hmm? Uh, aku uh, hmm? aku mau mandi, Pak De, hmm. lalu pulang. <laughs> Bukankah kau adalah bocah yang di pasar tadi? Eh, hmm? Uh, benar, Pak De. Hmm. Pak De hmm. sendiri akan kemana? Ya, kemanapun itu bukan urusanmu. Hmm? Ah, apa salahnya aku hanya bertanya pada Pak De? Pak De tadi juga bertanya kepadaku. Hmm. Manusia <laughs> saling bertanya. Bukankah itu lumrah saja, Pak De? Kalau tidak mau ditanyai, Ya, jangan. Uh, tidak, tidak. <laughs> jangan apa, yo, jangan apa, Le. Ah, ah, tidak, Pak De. Pak De jangan tersinggung loh. <laughs> Maksud bocah ini, kalau tidak mau ditanya, jangan jadi manusia. Eh, hmm. bukankah begitu apa yang ada di dalam benamu? Bocah sial, kau mengikuti aku ya? Ah, ah, ah, tidak, Pak De. Hmm, kau pasti mengikuti aku, hmm? Kau memata-matai aku ya? Hah? Memata-mata? Mata-mata itu apa tuh Pak Deh? Apa yang akan kita lakukan pada bocah ini, Kakang? Ah, ia hanya bocah kecil, Adrang. Kebetulan saja kalau ia tadi bertemu denganmu di pasar dan sekarang bertemu lagi di sini. Anak sekecil itu mana sanggup menjadi mata-mata. Bodoh orang yang menugasinya melakukan tugas itu pada bocah yang membuang ingus saja belum bisa. Hmm. Eh, hey, Badrawati, apa ada orang yang menyuruhmu mengikuti aku, ha? Hmm, hmm, ada, hmm? Uh, ada Pak de Hmm? Siapa? Siapa? Aku sendiri. Hah? Bocah sial. Oh, lalu apa maksudmu mengikuti aku, ha? Pak de seperti bapakku. Apa? Pak de seperti bapakku. Bocah sial. Apa maksudmu, ha? Bapakku sudah lama pergi, Pak de Bapak pergi meninggalkan Simbok. Lalu Simbok mati. Lalu orang-orang di desaku menguburkan ibuku. Lalu aku sendiri di dunia ini. Lalu aku berjalan dan berjalan untuk menemukan bapakku. Lalu tadi aku bertemu dengan Pak deh yang mirip dengan bapakku yang pergi itu. Jangan-jangan ia anakmu, Latrang. Hmm? diam. <laughs> eh, oh. bocah cilik, perhatikan baik-baik. Barangkali orang ini memang benar ayahmu. Aku tahu ia mempunyai anak yang disebar di mana-mana. <laughs> Perhatikan baik-baik, Le. Wajah Ladrang Prawoto merah padam, sedangkan kesingkan Yoko tertawa bergelak-gelak menyaksikan adegan yang menurut kata hatinya serasa aneh dan lucu. Sedangkan Badrawati nampak menyembunyikan wajahnya yang ketakutan. Bocah itu menunduk memandangi kakinya sendiri panen saya gagal lagi gara-gara sundep dan belok iki piye walah makanya pakai privaton mau ada sundep dan belok seperti apapun padi saya tetap tumbuh sehat daunnya hijau bulirnya penuh ini gitu kan loh saya sudah pakai privaton no. dosisnya bagaimana ya sesuai petunjuknya 500 ml per hektar per satu kali aplikasi toh lah iya dosis rekomendasi privaton 500 ml per hektar per satu kali aplikasi jadi kalau lahan bapak 2 hektar ya pakai sampai 1000 ml ya. Walah, jadi malu saya. Pantesan target panen saya tidak tercapai. Kalau begitu mulai sekarang saya akan perhatikan dosis rekomendasi dari DuPont agar padi saya terlindung dari sudut dan beluk, tumbuh sehat dan memberi hasil panen yang sempurna. Nah, itu bagi petani maju. Hasil sempurna dengan dosis sempurna cukup dengan dua botol. Prevator Hasil sempurna, inspirasi bagi semua. Hanya dengan dosis 500 mili per satu hektar per satu kali aplikasi loh. Semangat musik Indonesia. Bintang Tenggara. Wajah Badrawati yang memelas yang mengatakan bahwa Ladrang Prawoto mirip dengan ayahnya yang pergi membuat orang itu menjadi tersinggung. Tetapi kesingkan Yoko justru tertawa geli. Padrawati yang merasa sedang melakukan peran yang memelas itu menundukkan wajahnya. tadi siapa? Badrawati, Pak Deh. Kamu berasal dari mana? Hmm? Siapa nama ayahmu yang kau katakan mirip dengan Pak Diladrang itu? Ha? Nama ayahku... Hmm, hmm, anu, eh, nama ayahku siapa ya? Eh, nama ayah sendiri bagaimana kau bisa lupa? Ayahku ada dua, Pak De. Loh, loh, loh, loh. kok bisa begitu? Karena ketika ditinggal pergi ayahku, hmm ibuku sempat kawin lagi, Pak De. Ulah, itu. Lah ibumu sendiri juga bukan jenis seorang perempuan yang setia. Itulah sebabnya aku mencari ayahku, Pak De. Eh, kau tadi belum menjawab pertanyaanku. Hm? Nama ayahmu itu siapa? Uh, nama ayahku Kameswara, Pak De. Kameswara? Uh, iya. Apakah kau pernah menggunakan nama kami suara dalam perwota? Ah, bocah dan Untuk apa meladeni bocah seperti itu, Kakang Gesing? Tunggu dulu. Apakah kau tidak mempunyai rasa kasihan kepada? Kasihan apa? Aku tidak mempunyai anak, Kakak. <laughs> Lalu apa yang kau inginkan, Badrawati? Hmm? Uh, kalau boleh, aku aku ingin ikut Pak Ade berdua. Apa? <laughs> ikut kami berdua. Apa ikut Pak Dik Ladrang? Hei, eh, Cahidan. Mari kita tinggalkan bocah itu, Kakang. Dan kita segera kembali menemui Ki Buyut secepatnya. Dasar nasibmu memang buruk, Le. Adi Ladrang Prawoto tidak mau kau ikuti. Ingat, namanya Ladrang Prawoto, bukan kami suara. Tapi ini sangat mirip dengan ayahku, Pak De. Eh, hey, Bu Cahidan. kau ingin mulutmu kusumpal dengan kain ini ya? Ah, tapi... Tetapi apa? Pada siapa aku harus menyerahkan benda seperti ini? gesing Kaneoko terbelalak melihat apa yang dipegang Badrawati, sebuah benda kemilauan gemerlap yang merampas segenap perhatian. Serentak kedua orang itu mendekat, Timang milik siapa itu? Hmm? Timang milik ayahku, Pak De. Sebelum ibuku mati, ibu menyerahkan benda ini kepadaku. Hmm. Dengan pesan agar diserahkan kepada ayah Kameswara. Oh, oh, oh, jadi nama ayahmu itu Kameswara dan memiliki benda itu? Benar, Pak De. Hmm. Jangan-jangan namaku memang benar Kameswara. Ah, lalu akan kau berikan pada siapa timang itu, Leh? kepada ayahku, Pak De, Kalau ayah sudah dapat aku temukan. Oh, kalau aku minta bagaimana? Karena aku memang benar Kameswara, ayahmu. <laughs> bagaimana? Ah, boleh, tetapi... Hmm, tetapi apa? Pak De tidak boleh meninggalkan aku. Pak De harus mengajakku kemana Pak De pergi. Bagaimana Kakang Gesing? Ajak saja. Apa susahnya kau diikuti bocah itu? Mungkin kau bisa memanfaatkan tenaganya untuk mengurusi rumahmu yang tidak pernah diurusi ya, itu. Ya, ya, ya, betul juga. Uh, baiklah, aku tidak keberatan kau ikut aku, ya. Asal timang itu kau berikan kepadaku. Dan memang harus kau berikan kepadaku karena aku bisa berbuat kasar kalau kau tidak lakukan. Aku bisa merampas benda itu dari tanganmu, mengerti? Sudah, berikan timang itu pada ayahmu, Le. Baik Pak De. Hmm. Ini timangnya ayah. Apa? Ayah? Bukankah kau telah sanggup dipanggil ayah? Ki Aku sudah melihat semuanya. Apa yang kalian lakukan telah aku ketahui dengan mata hatiku. Itu sebabnya. Ceritakan. Dan jangan sampai kau berani berbohong atau menyembunyikan sesuatu dariku. Kalau kalian lakukan itu, Aku bisa tega mengutuk kalian menjadi kacang itu. Mengerti? Saya mengerti, Ki Buyut. Cepat katakan. Perhatian Badrawati tidak pernah lepas dari wajah lelaki tua yang duduk bersila dengan mata terpejam itu. Ruangan di mana mereka berada membuat Badrawati hampir muntah, baunya apek dan sangat pesing. Demikianlah, Ladrang Prawoto kemudian menceritakan apa yang telah dilakukannya. Badrawati sedikit mulai mengerti apa kira-kira yang akan dilakukan oleh orang yang bernama Buyut Raraton itu. Tuh gitu, Jeng lihat-lihat Bu Warso sama suami dan anak-anaknya. Duh, bahagia banget yuk Iya, itu mertuanya. Wah, bahagianya ceria dan sehat ya Jeng. Iya, bukannya sehat itu segala-galanya Bu. Oh, oh, tapi dulu nggak begitu loh. Bu Warso itu ada aja keluhannya. Anaknya sakit ini, itu, suaminya sakit-sakitan, mertuanya juga loh Jeng. Iya ya, Jangan-jangan... Ayo, jangan berprasangka jelek dulu. Bu Warso sekeluarga sehat dan bahagia karena Empro kan? Empro? Bukannya Empro untuk yang sakit aja? Nah, itu. Kalau sehat cukup 5 tetes habis makan. Untuk yang sedang sakit atau masa pemulihan itu 10 tetes sebelum atau sesudah makan. Menambahkan Empro dalam menurutin sesuai anjuran akan membantu suplai nutrisi dan beragam antioksidan alami ke setiap sel sel tubuh Empro mampu mengatasi berbagai macam penyakit yang Anda derita. Dapatkan Empro di Radio Bintang Tenggara, Jalan Raya 88 Jajak Banyuwangi atau di depan kantor Polsek Gambiran. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi di 393000. Oh, jadi Empro. Demikianlah kibuyut. Tuan Putri Ken Umang meminta tolong kepada kibuyut untuk membunuh Pangeran Pati Anusapati dengan menggunakan cara yang kibuyut mampu melakukannya. Hmm. Jadi aku harus membunuh Pangeran Pati Anusapati. Benar kibuyut. Apa imbalannya untukku? Aku tahu kau telah membawa sesuatu untuk Ayo, jangan coba-coba kau ingkar. Hmm, ini kibuyut Tetapi aku mohon kemurahan hati kibuyut untuk memberikan sebagian kepadaku. Juga kepada Kakang Gesing Kanioko. Hmm, baik, baik, tentu. Ah, mana uangnya? Ah, bagus, bagus. Aku sanggupi untuk melakukan tugas itu. Aku jamin Bayi yang bernama Anusapati itu bakal mati. Tetapi aku mempunyai syarat. Kembalilah dan temui penghubungmu itu. Aku bisa melaksanakan tugas, tetapi aku membutuhkan barang selembar rambut calon korbanku. Atau kalau tidak ada rambut, kuku atau kalau tidak ada ya sobekan pakaiannya. Nah, itu syaratku. Mengerti? Baik, Kibuyut. Yud. Besok aku akan menemui penghubung itu lagi. takutkan? Uh, eh, orang tadi, Pak De. Aku, aku takut. Orang itu tidak melakukan apa-apa kepadamu, Badrawati. Uh, tapi eh, aku, aku takut, Pak De. Uh, uh, lebih baik aku pergi saja. Be berikan timang itu padaku, aku, Pak De. Tidak bisa. Timang ini sudah menjadi milikku. Uh, kalau kau mau pergi, ya pergi saja sana tetapi timang ini sudah menjadi hakku. Uh, aku, aku takut. Ya sudah, pergi sana kalau kau takut. Tanpa menunggu diperintahkan untuk yang kedua kalinya, Badrawati lari sifat kuping, membuat Badrang Prawoto dan Kesingkan Yoko terpingkal-pingkal. sendiri, Kakang Gesing. Kasihan bocah itu. Ia harus kehilangan timangnya. Ya sudah rezekiku, Kakang Gesing. Nampaknya timang itu harganya mahal sekali. Kalau aku jual, tentu cukup untuk membeli sebuah rumah. Bahkan ada kelebihannya untuk membeli sepasang kerbau atau sapi. Aku ingin melihat <laughs> Ini. Ah. Loh, oh, oh. menjadi batu. Mana timang itu? Mana timangku? Mengapa menjadi batu, Kakang? Gila, gila. Uh, bocah sial itu tentu telah mencopetnya dari saku bajuku. Keparat. Kita kejar dia. Uh. Raja sajalah Ladrang Prawoto dan kesingkan Yoko mengejar Badrawati. Bagaikan ditelan bumi, bocah itu lenyap tidak ketahuan di mana rimbanya. Yang terjadi kemudian adalah segala sumpah serapah yang berhamburan dari mulut Ladrang Prawoto yang merasa kehilangan timang yang tiada terhingga harganya. SMM pun temu guru, dijamin jos! Paling murah, paling lengkap, paling murah dan lengkap. Oppo BlackBerry, Samsung Nokia, iPhone Advance, Ever Cosmito, Maxtron, Nextcom, SMM pun Temu Guru Banyuwangi, dijamin jos. Jangan tunda-tunda lagi. Segera dapatkan smartphone hanya di SMM Pon Jalan Sultan Agung nomor 33 Temu Guru Genteng Banyuwangi. SMM pun HP terlengkap dengan merek-merek berkualitas dan bergaransi. Tunggu apa lagi? Beli smartphone di SMM Phone Temu Guru Genteng Banyuwangi sekarang juga. Ada BlackBerry, Samsung, Nokia, iPhone, Oppo, Everchoice, Advan, Mito, Maxtron, Nexcom, dan lain-lain. SMM pun Jalan Sultan Agung nomor 33 Temu Guru Genteng Banyuwangi. Paling murah. Musik Indonesia Bintang Tenggara Anak Ger pergi kok lama sekali Membuat kami sangat gelisah Aku memang membutuhkan waktu untuk mengetahui apa yang mereka lakukan, Kiai dan bagaimanakah hasilnya anak mas? Berkat doa dan pengestu Kiai, aku berhasil mengetahuinya. Hmm. Nampaknya cara yang akan dipergunakan untuk menyingkirkan Pangeran Pati Anisapati adalah dengan cara yang agak aneh Kiai. Eh, cara apakah itu anak mas? Maka dengan gamblang, Badrawati menceritakan apa yang telah terjadi. Bubuk Gajah Wongker dan Lare Angon mendengarkan apa yang diceritakan oleh Badrawati itu dengan seksama, seolah tidak ingin ada bagian sekecil apapun yang tidak mereka ketahui. Ah, itulah Kiai, hal yang aku ketahui. Tuan Putri Ken Umang meminta bantuan seorang dukun atau apapun namanya untuk mencelakakan Pangeran Pati Anusapati. Dan dukun yang bernama Buyut Rerangon itu membutuhkan rambut Pangeran Pati. Benar, Kiai rambut, atau kuku, atau bahkan sobekan kain sekalipun. Asal milik Pangeran Pati Amiswapati, uh, eh, itu sudah cukup untuk dipergunakan mencelakakannya. Tapi, uh, aku dapatkan ini, Kiai. Eh, apa itu anak Angger Badrawati? Rambut. Ah, rambut siapa ini? Rambut ibu itu. Ah, bagaimana kau bisa mendapatkannya? Aku lihat ada sebuah jungkat yang terselip di dinding rumah orang yang bernama Kibuyut itu. Dan aku yakin, jungkat itu selalu dipergunakannya. Menilik, rambut Kibuyut itu juga banyak yang memutih. Lihat ini. Oh, lalu, apa maksudmu Badrawati? Emban yang bernama Nyai Matasi itu dan rambut pangeran Pati. Ini saja yang diberikan. Tentu saja rambut yang putih tidak perlu diikutkan atau diberikan yang bagian hitam saja. Bagaimana? Bagus, bagus. Sebuah gagasan yang bagus. Jika dukun yang bernama Buyut Perangon itu bermaksud menggunakan rambut Pangeran Pati untuk mencelakakannya, maka jika rambut ini yang dipergunakannya, orang itu akan celaka sendiri. Tinggal bagaimana caranya agar emban matesi itu bisa kita percaya. Aku kira Kiai bisa mengaturnya. Baiklah, Nak Ger. Aku mengucapkan banyak terima kasih atas apa yang telah Nak Ger lakukan. Dengan demikian, aku mempunyai gambaran atas hal-hal apa yang akan aku lakukan. Siapa kalian? Aku lari angon ke sanak prajurit. Dan ini keponakanku, Badrawati. Kalian berani masuk ke halaman istana? Kalian mau menemui siapa? Kami ingin bertemu dengan Baginda Kisanak Prajurit. Prajurit jaga nampak terkejut mendengar jawaban Lare Angon yang ingin menghadap Baginda Singasari. Pandangan prajurit jaga itu nampak penuh selidik dan penuh curiga, apalagi saat memperhatikan pakaian yang dikenakan Badrawati dan Lare Angon yang kumal. kisah selanjutnya. Dapatkah Badrawati dan Lare Angon menghadap Sri Rajasa? Serta bagaimana keadaan Pangeran Pati Anusapati yang dipayungi oleh bahaya? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.